di tengah-tengah kita eh, pada kesempatan malam hari ini mungkin jamaah semua eh, bertanya-tanya kok kenapa bukan Buya Yahya yang ngisi perlu kami informasikan bahwa guru kita Buya Yahya sedang umroh ya, jadi beliau berhalangan untuk kesempatan malam hari ini hadir di tengah-tengah kita dan alhamdulillah dibadalkan ya atau diganti dengan uh, eh, Al Ustaz Syaf Abu Hanifah, beliau uh, pengasuh Al Bahjah 2. Uh, eh, kepada yang terhormat kepada Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah uh, pada malam hari ini udah bisa hadir, udah berusaha untuk istiqomah hadir di e, pengajian kita pada kesempatan malam hari ini. Dan kami e, di sini mohon maaf ya tadi ada sedikit e, ada sedikit trouble sedikit ya kami mohon maaf. E, mungkin untuk selanjutnya pengajian akan segera kita mulai dan kepada Al-Ustaz Abu Hanifah waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Fadl Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi ikhtara min ibadih Wa mayyazahum bihidayatih Wa akramahum binabiyih Wa a'azahum bidinih Wa sallallahu wasallama ala rasulil karim حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذا المسجد فاجمعنا يوم القيامة في الجنة مع حبيبك سيدنا محمد فاجمعنا يا رب يوم القيامة في الجنة مع حبيبك سيدنا محمد فاجمعنا يا رب في الجنة مع حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد hadirin hadirat para orang tua kami, pecinta-pecinta ilmu, pecinta-pecinta zikir. Tidak lupa yang kita muliakan guru kita semuanya, Buya Yahya. Yang kebetulan di malam hari ini beliau tidak bisa hadir, akan tetapi walaupun beliau tidak bisa hadir, beliau tetap menitipkan salam kepada para jamaah dan makna salam dari apa yang beliau sampaikan tiada lain adalah doa. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dicintai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ke depan hari mudah-mudahan kita bisa kunjung ziarah ke Mekah dan ziarah ke Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis-majelis seperti ini adalah majelis yang dibanggakan oleh para ulama, para kekasih Allah. Bahkan demi Allah, semuanya yang datang di tempat ini. Karena majelis seperti inilah Anda bakal sukses di kuburan Anda. Bakal sukses di kuburan Anda. Semuanya yang duduk di tempat ini Di saat duduk satu jam, dua jam Di saat nanti balik ke kuburan mereka nyesel Kenapa saya duduk cuma satu jam, dua jam Kenapa enggak 24 jam saya ngaji Andaikan kemuliaan majelis ini dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mereka semuanya akan nyesel Kenapa majelis cuma satu jam, dua jam Bahkan Nabi Dawud alaihissalam beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi kasir rijli idza tajawaztu an majlis zikri au majlis ilmi." Ya Allah, kalau Ya Allah, patahkan kakiku ya Allah. Jika aku melewati satu majelis ilmu, majelis taklim, kok aku nggak ada di dalamnya, nggak duduk di situ, patahkan saja kakiku ya Allah. Siapa yang berdoa Pak? Nabi Dawud. Siapa yang berdoa Bu? Nabi Dawud. Bagaimana Nabi Dawud kok bisa berdoa seperti itu? Karena Nabi Dawud ngerti kemuliaan majelis seperti ini. Dan yakinilah dan kokohkan orang tua kami. Yang duduk di tempat ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah dan takdir anda di malam hari ini adalah takdir baik. Duduk di rumah Allah, ngaji, zikir. Oh ini kemuliaan di atas kemuliaan, kemuliaan orang tua kami. Dan selalulah kita rindu untuk hadir-hadir seperti ini. Bahkan kalau memang ternyata majelis ini satu bulan sekali ini kurang ke orang tua kami. Karena nonton TV kita lebih banyak daripada majelis kita kalau ternyata satu bulan sekali. Harus kalau perlu setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari orang tua kami. Maka anda berbahagialah, berbanggalah anda jika anda didudukkan di tempat-tempat seperti ini. Karena tempat-tempat seperti ini adalah tempat turun rahmatnya Allah. Tempat ngobrol yang benar. Bahkan kata para ulama disebutkan. Keuntungan, keistimewaan, kelebihan yang didapat di dalam orang menghadiri majlis taklim minimal di saat dia ngaji nggak maksiat kepada Allah. Hmm. Ini minimal Bapak Ibu. Minimal anda satu jam, dua jam duduk di sini, gak maksiat kepada Allah. Ini minimal orang tua kami yang kita dapat. Belum pahala-pahala yang lain orang tua kami. Ya? Makanya jangan sampai majelis seperti ini disepelekan, diutamakan. Diutamakan capeknya kayak apapun, ayo diutamakan. Capeknya Anda, Anda pakai ke majelis taklim, pahalanya double, berlipat-lipat. Orang tua kami. Berlipat-lipat, berlipat-lipat Bapak Ibu. Maka ayo majelis-majelis seperti ini diabadikan, dikokohkan di dalam hati kita dan berjanji ya Allah, jangan sampai saya ada majelis saya nggak ngikut. Berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu kayak Nabi Dawud, berani nggak kita kayak gitu? Pak, berani. Ibu berani kayak Nabi Dawud gitu. Ya Allah, kalau saya ketemu majelis taklim saya nggak duduk, patahkan saja kakiku. Saya berani nggak? Nabi Daud berani orang tua kami. Kenapa Bapak Ibu? Karena Nabi Daud ngerti mikir hidup setelah di dunia. Nah kalau kita kan masih mikir di dunia orang tua kami. Makanya belum berani, belum berani. Coba Nabi Daud bagaimana beliau berani patahkan dan ingat doanya seorang nabi gak bakal ditolak oleh Allah. Itu andekan Nabi Daud melanggar benar gak duduk di majelis salim dipatahkan itu oleh Allah itu. Akan tapi karena Nabi Dawud adalah orang yang benar-benar ikhlas, tulus, memikir kehidupan nanti setelah kehidupan di dunia apa orang tua kami, akhirnya Nabi Dawud saat itu menjadi seorang nabi yang hebat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu diajak semuanya orang untuk hadir di tempat-tempat seperti ini biar kemuliaannya enggak enggak nyampe kepada kita tok, akan tapi nyampe kepada siapapun orang tua kami. Bahkan diingatkan Bapak Ibu, hal yang perlu dibanggakan di dunia adalah kompolmu di majelis ilmu dan majelis zikir. Lebih dari itu jangan dibanggakan. Hmm? Imam Ghazali menegaskan kepada santri-santri beliau, la takun kalhum ko al magrurin. Hei santri-santriku, kamu ini jangan menjadi orang yang cerdas yang tertipu. Orang cerdas, eh, orang yang tidak cerdas yang tertipu. Orang yang tidak sudah tidak cerdas tertipu lagi orang tua kami. Hmm, double ini. Siapa mereka? Mereka adalah mereka adalah orang yang selalu biziadatil mali kulla yaumin ma'anuksonil umri. Mereka ada adalah orang yang senantiasa bangga dengan menambah hartanya, kekayaannya. Setiap hari yang dipikir harta kekayaan terus Bapak Ibu, pangkat Terus itu yang dipikir orang tua kami, ma'anuksonil umri, badal umurnya dia berkurang. Ayu khairin, kebaikan mana pak? Ayu khairin, kebaikan mana bu? Kita beli mobil, umur kita kurang. Kita beli motor, umur kita kurang. Ada orang Bapak Ibu belum menikmati mobilnya mati dulu. Hmm. Kebaikan mana yang harus kita banggakan? Kalau ternyata yang dibanggakan adalah dengan tambahnya harta, tapi umur kita berkurang, ya gak perlu dibanggakan ini. Rugi kita orang tua kami. Makanya jangan pernah bangga dengan urusan harta, jangan pernah bangga dengan urusan pangkat. Akan tapi kata Imam Ghazali bagaimana? La tafra illa biziyadatil ilmi wal amali soleh. Jangan pernah kamu bangga kecuali kamu bangga dengan tambah ilmumu dan amal solehmu. Ini Hmm. Kalau kita sudah tambah ilmu, Pak, ayo kita bangga ini. Kalau sudah kita tambah amal soleh, Bapak Ibu, ayo kita bangga. Kenapa? Ithumayus yushibaka fil kobri. Karena itu ilmu yang manfaat amal soleh itu bakal nemeni kamu di, di kuburan itu. Bukan mobil kita, rumah kita, orang tua kami. Nah inilah yang harus dibangga, dibanggakan orang tua kami tambahnya el ilmu, tambahnya amal so soleh ini yang harus dibanggakan Bapak Ibu. Akan tapi kadang orang itu menyepelekan urusan seperti ini. Waduh, majelis ya seperti biasa-biasa. Oh enggak, ini mulia ini. Agung orang tua kami. Dan dengan secara dohir jika kita kumpul di tempat ini, berarti kita ini digandaki baik oleh Allah. Bukan dikendaki baik tok orang tua kami. Bisa dikatakan apa? Kalau bapak ibu pengen tahu siapakah calon penghuni surga, ya yang orang duduk di majelis salim itu. Kenapa kok dikatakan dia adalah ahli surga? Lewang majelis salim adalah rawdatun miryadil jannah. Taman-taman surga itu adalah majelis ilmu. Taman-taman surga adalah majelis zikir. Lo yang duduk, yang seneng mampir di taman-taman ilmu, berarti dia adalah ahli sur, ahli surga. Mudah-mudahan kita mati ahli surga. Amin. Ini orang tua kami. Ya. Sisi lain Bapak Ibu, setelah kita ngerti ngerti bahwasanya majelis ilmu adalah mulia, majelis taklim adalah mulia, majelis zikir adalah mulia. Jangan terlena, oh mulia mulia terus sampai lupa nggak ngamalkan ilmunya. Wah, ini ya. Setelah kita ngerti majelis ilmu mulia, ibu harus rindu kangen. Ya, rindu kangen orang tua kami untuk hadir majelis ilmu Bahkan disebutkan jika tiga hari orang itu tidak mendapatkan siraman rohani, tidak mendapatkan nasihat para ulama dalam keadaan tiga hari, maka hati itu sakit. Hmm. Sa? Sakit. Kalau sudah hati itu sakit, Bapak, mulutnya sakit. Ngaji males, ngomongin orang seneng. Kenapa? Karena mulutnya sakit. Kenapa mulutnya sakit? Hatinya sa sakit. Kalau hatinya sakit ibu, matanya sakit. Ngelihat Al-Quran males, tapi kalau ngelihat koran sampai habis 12 lembar, enak bapak ibu. Ini. Kenapa? Karena hatinya adalah hati sakit, matanya sakit, semua anggota tubuhnya adalah sah, sakit. Kenapa orang tua kami? Karena hati itu sentral yang berada di tubuh manusia dan hati itu letak Allah uh, pandangan Allah itu kepada hambanya yang lihat hatinya. Tapi kalau hatinya sakit, orang tua kami ini bermasalah. Hmm? Bermasalah, bermasalah. Lu tiga hari kalau kita nggak mendapatkan siraman rohani, hatinya sah, sakit. Puncaknya selama 40 hari didiamkan itu hati, maka hati itu menjadi hati mati kolbun kosi hati yang keras dikasih nasihat model kayak apapun nggak masuk hmm. dan orang kalau hatinya keras berdoa model kayak apapun nggak bakal dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang ker keras. Kenapa hatinya keras? Karena jarang hadir majelis. Karena jarang hadir majelis di dikir hatinya ker keras orang tua kami maka tolong jangan sampai kita ini dengarkan ceramah cuma satu bulan sekali tok kalau ini majisnya guru kita satu bulan sekali berarti anda setiap harinya harus nambah nyari sendiri ya nyari sendiri jangan sampai tiga hari didiamkan tanam tanaman itu ya kalau tiga hari nggak disiram layu didiamkan kayak gitu terus mah mati sama hati itu kalau nggak dijaga selama tiga hari maka itu hati tersebut adalah sah, sakit orang tua kami. Dan kalau sudah sakit Bapak Ibu mudah semuanya orang melakukan maksi, maksiat. Jumhur ulama, para ulama itu sepakat, solat itu nikmat, berjamaah solat itu nikmat, membaca Al-Quran itu nikmat, puasa Senin Kemis itu nikmat, bangun malam itu nikmat, nikmat semuanya. Tapi yang lakuin jika hatinya sakit menjadi gak nikmat berjamaah sholat males baca Al-Quran males bangun malam males tak kasih gambaran pak bapak pernah sakit gigi pak Hah? pernah sakit gigi bu pernah sakit gigi bu ibu kalau sakit gigi dikasih makanan yang enak dimakan nggak boro-boro mau makan orang tua kami giginya sakit iya kan dikasih makanan yang enak nggak mau dimakan nggak mau dimakan. Kenapa? Karena gigiku sah, sakit. Sama, Bapak, Ibu. Ya, orang sholat berjamaah lima waktu itu enak, nikmat. Sampai disebutkan <coughs> ahli Allah itu kalau sholat Bapak Ibu itu kayak menemukan manis lebih manis daripada madu. Loh ini gimana ini? Para ulama itu kalau ahli Allah ini kalau sholat dia itu menemukan rasa manis seperti manisnya madu. Hmm. Ini para ulama orang tua kami. Ulama ahli al, ahli Allah. Kenapa ulama ahli Allah sholatnya kok khusuk seperti itu sampai menemukan lebih manis daripada madu? Karena hatinya adalah ber, bersih. Makanya kalau ingin hatinya ya, khusuk di saat sholat ya hatinya harus dibersihkan dulu. dulu. Ini orang tua kami ya. Makanya ayo bapak ibu kokohkan yakin ya hadir majelis-majelis seperti ini orang tua kami ya kokohkan dan sisi lain Bapak Ibu setelah itu diamalkan apa yang ada dalam majelis ini tolong diamalkan yang kita dengar dari nasihat guru-guru kita Buya Yahya hendaknya diamal diamalkan orang tua kami kami sekarang ini mukotima Bapak Ibu kita ingin menjelaskan sesuatu yang lain sesuatu yang sangat dahsyat nanti di hari kiamat orang tua kami ini adalah mukotimah tentang urusan majlis. Makanya ini harus diyakini benar. Majlis ini adalah majlis yang mulia. Menjadikan Allah ridho. Nabi Muhammad SAW senang dengan majlis ini orang tua kami. Selebihnya itu orang tua kami ketahuilah Bapak Ibu. Nanti di hari kiamat itu orang tua kami. Semuanya mata bakal sedih. Di hari kiamat itu Bapak Ibu semuanya mata bakal sedih. Mata bakal nangis mata bakal susah. Kapan itu? Di hari kiamat. Jangankan di hari kiamat, di kuburan. Banyak orang yang nyesel nangis di kuburan orang tua kami. Belum di hari kiamat itu baru di kuburan itu. Banyak orang nyesel nangis. Apalagi nanti di hari kiamat sehingga Rasulullah bersabda, "Kullu ainin baqiyatun yaumal kiamah." Semuanya mata kelak bakal nangis di hari kiamat. Hmm. Illa salas kecuali tiga mata. Kecuali tiga mata, Ibu. Kecuali tiga mata, semuanya mata di hari kiamat bakal nangis, sedih, nyesel, susah. Kecuali tiga mata. Apa tiga mata itu, Pak Ustadz? Apa tiga mata itu? Yang pertama, orang tua kami, tolong catat. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah mata yang sering dipakai menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang sering nangis dipakai karena takut kepada Allah, rindu kepada Nabi Muhammad, rindu kepada para kekasih Allah, maka mata ini adalah mata yang nanti nggak bakal susah, nggak bakal sedih. Nangis karena Allah, nangis karena dosa-dosa, nangis karena yang haram, nangis karena pernah melanggar Allah. Maka orang yang pernah nangis di dunia karena takut kepada Allah nggak bakal susah. Akan tetapi Bapak Ibu pertanyaannya Seberapa sering kita menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pak Berapa kali Anda menangis Pak Bu Ada orang satu minggu nggak pernah nangis kepada Allah satu minggu kelewat gak pernah nangis orang tua kami. Ada orang satu bulan gak pernah nangis kepada Allah. Ada lagi orang satu tahun gak pernah nangis kepada Allah. Allah, alangkah kerasnya itu hati. Badal kemaksiatan setiap hari ia lakukan tapi gak pernah nangis kepada Allah. Ngadu kepada Allah, ya Allah dosa, ya Allah dosa mulut, ya Allah ampuni gak pernah. Ya Allah dosa telinga gak pernah. Ya Allah dosa urusan hartaku belum bersih. nggak pernah orang tua kami. Awas. Nanti di hari kiamat bata kita susah. Yang nggak pernah nangis itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang tidak pernah memiliki dosa beliau nggak pernah dosa beliau Mohal beliau dosa itu. Mustahil Nabi Muhammad dosa. Dan andaikan Nabi Muhammad dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, akan tapi coba Nabi Muhammad bagaimana? Wallahu inni la astaghfiru wa atubu ilaihi fil yawm. aksar min sab'ina marrah. Demi Allah, setiap hari aku nangis istighfar kepada Allah tidak tidak kurang daripada 70 kali. Ya Allah, Nabi Muhammad, Pak. Orang yang surganya paling tinggi Bapak Ibu ternyata Beliau itu sehari semalam gak kurang nangis 70 kali Ngucapkan istighfar tidak kurang 70 kali Dalam riwayat 100 kali Nabi Muhammad tuh gak ngucapkan istighfar kecuali nangis Bapak Ibu Nangis Karena Nabi Muhammad tuh Bapak Ibu orang yang paling lembut hatinya Jangankan itu orang tua kami Nabi Muhammad kalau sudah sholat Bapak Ibu Allahu Akbar itu Bapak Ibu diketemukan ada ses, ada ada suara bunyi dari anggota tubuh beliau itu suara suara seperti air yang mendidih orang tua kami suara seperti air yang mendidih ini suara apa suara Nabi Muhammad menahan tangisan beliau di dalam solat kita bagaimana Bapak Ibu padahal beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Bahkan disebutkan oleh para ulama, fa illam tabagau fatabagau. Kalau kamu nggak bisa nangis, maka nangislah karena kamu nggak bisa nangis. Wah ini keras orang ini. Kalau kita ngerti sadar, eh pagi ngakuin maksiat, malamnya nggak bisa nangis, bangun malam nggak bisa, setelah selesai sholat pun nggak bisa minta maaf, nggak nangis. Kata ulama bagaimana maka nangislah karena kamu nggak bisa nangis. Berarti hatimu masih keras. Sudah tahu salah nggak nggak nangis sama Allah, sama Allah. Maka ayo orang tua kami, sebelum kita nyesel nanti di hari kiamat, perbanyaklah menangis di dunia. Nangis di dunia. Bahkan disebutkan Bapak Ibu, layali yalijun tidak bakal masuk neraka rojulun seorang laki-laki ataukah seorang perempuan apa bakat min khosyatillah yang ia pernah menangis karena takut kepada Allah gak bakal masuk neraka hatta yalijul jamalu fisamil khiyat sehingga onta masuk ke lubang jarum anda tahu onta, Pak? Nggak mungkin onta itu masuk ke lubang jarum. Mustahil ibu onta masuk ke lubang jarum. Maka mustahil pula seseorang yang pernah nangis karena takut kepada Allah, mustahil akan disiksa oleh Allah. Tinggal kita banyak nangis, orang tua kami. Mustahil. Mustahil akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda tahu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau itu orang yang keras orang tua kami. Orang yang ker yang keras. Beliau dijuluki Al-Faruq bainal haq wal batil. Beliau itu termasuk pembeda antara yang hak dan kebenaran, eh, yang hak dengan yang kejelekan. Orang tua kami beliau itu orang yang keras, akan tetapi sekeras-keras hatinya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau itu kalau dengar Al-Qur'an, beliau nangis dan sampai pingsan. Allah. Kita kadang Bapak Ibu coba kita dengar Al-Qur'an kadang nggak ada kerinduan Bapak Ibu. Ada orang Bapak Ibu muter etip eh, di radio eh, di, di, di, di mobilnya itu dia nyari gelombang radio. Tak tahunya nyampe lah radio yang saat itu murotalan Al-Quran. Ternyata dipindah orang tua kami. Nyari yang lain. Gak pernah nangis pada Allah. haji Apakah sekeras itu hati kita? Dan apakah kita gak pernah dengar satu riwayat orang tua kami? Disebutkan ada satu riwayat Bapak Ibu, ada seseorang oleh Allah diponis masuk neraka ada seseorang oleh Allah diponis masuk neraka orang tua kami. Diponis dia karena dia adalah orang bejat. Suka ngelawan sama Allah, melanggar terus peraturan Allah. Sehingga dia vonis untuk masuk neraka, masukkan dia ke neraka karena dia nggak punya amal kebaikan sama sekali. Akhirnya malaikat menyeret dia untuk dilempar ke neraka orang tua kami. Di saat itu anggota tubuh ahli maksiat diseret ke neraka. Tiba-tiba sebagian dari anggota tubuh itu orang menyebut kalimat Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Sehingga Allah pun saat itu berkata, Adrik fulan bin fulan, stop wahai malaikat. Jangan kau bawa dulu itu hamba itu yang bermaksiat itu. Aku menemukan sebagian anggota tubuhnya ada yang menyebut nama-nama, eh, menyebut namaku. Allah itu paling senang kalau namanya disebut Bapak Ibu. Paling senang Allah itu. Enggak pandang bulu, engkau ahli dosa yang banyak kalau kamu nyebut namaku, tak kasih kamu. Kata Allah. Sehingga disebutkan idqala idqala abdi rabbi. Kalau ada seorang hamba menyebut namaku Rabbi, Rabbi, Allah, Allah, Allah, Allah. Qala kalau Allah, Allah menjawab, "Labbaika kaya abdi." Ada apa hambaku? Enggak pandang bulu apakah itu yang nyebut ahli dosa ataukah yang nyebut orang benar enggak. Allah akan menjawab, "Labbaika kaya abdi." Ada apa wahai hambaku? Sal, minta kamu. Tok tok akan aku beri. Hmm. Makanya Bapak Ibu jangan jauh-jauh lidah kita kecuali nyebut nama Allah. Allah. Dimanapun Anda lagi kerja, Allah, Allah, Allah. Sebut orang tua kami. Lagi diangkut, Allah, Allah. Terus Bapak Ibu. Sehingga apa? Anda senantiasa menghadirkan Allah. Dan senantiasa Allah akan selalu menjaga Anda. Loh, hamba tadi Bapak Ibu bagaimana itu? Hamba tadi mau dilemparkan neraka tak taunya dia di anggota tubuhnya itu menyebut kalimat Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Dan suara sebutan Allah, Allah itu sedih sekali orang tua kami. Sedih sekali dirasa saat itu sehingga saat itu Allah pun memberhentikan. Tar dulu, jangan kau masukkan neraka itu orang itu. Ada apa ya Allah? Aku menemukan anggota tubuhnya ada yang menyebut-nyebut namaku. Setelah ditengok Bapak Ibu, anggota tubuh yang mana? Ternyata bulu matanya menyebut nama Allah, Allah bulu matanya orang tua kami. Menyebut nama Allah, Allah. Eh, bulu mata, ada apa engkau menyebut namaku? Ya Allah, aku sadar, aku aku berada di anggota tubuh yang banyak maksiat, ya Allah. Ini yang punya anggota tubuh selalu melanggarmu, ya Allah. Aku sadar, aku sadar, ya Allah. Kata bulu mata itu. Tapi demi Allah, wahai Allah, kata bulu mata, aku pernah dipakai nangis karena takut siksaanmu. Aku pernah dipakai nangis di pada waktu malam karena kelebihan di dalam urusan melanggarmu ya Allah. Maka tolong ampuni ya Allah. Karena kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala orang tua kami. Wahai malaikat jangan kau boleh itu orang masuk neraka. Dia akan aku ampuni dengan rahmatku. Diampuni orang tua kami. Ini loh Bapak Ibu jawaban buat kita maka berbanyaklah nangis kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tangisan kita tangisan nyesel di akhirat. Orang yang nangis di akhirat percuma, enggak didengar oleh Allah orang tua kami. Orang kalau nangis di akhirat beda urusannya Bapak Ibu dengan nangis di dunia. Orang nangis di kuburan beda urusannya dengan orang nangis di dunia orang tua kami. Orang nangis di kuburan Bapak Ibu siapa yang mau mendengar? Enggak ada malaikat mungkar nakir enggak mau dengar. Dan betapa banyak orang nyesel di saat dia sudah meninggal. Jangankan yang tidak punya amal kebaikan orang tua kami. Yang punya amal kebaikan nyesel. Apalagi yang gak punya. Yang punya amal kebaikan itu Bapak Ibu masih nyesel orang tua kami. Sehingga disebutkan Bapak Ibu ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat jauh orang tua kami bukan sahabat dekat mau meninggal sehingga oleh keluarganya itu bapak ibu dipandu agar supaya meninggal dalam keadaan meninggal baik dipandu agar supaya meninggal dalam keadaan meninggal ba baik tak taunya itu yang dipandu itu bapak ibu di saat mau meninggal dia ngomong kurang banyak kurang lama setelah ngomong kurang banyak kurang lama mati itu orang Duh. ini kan pada para, para keluarganya kan pada takut ini setelah ngomong kurang lama kurang banyak meninggal ini maksudnya apa ini bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada keluarga kami kemarin meninggal ya Rasulullah dan kami ada sesuatu yang menjanggat di dalam hati kami pengen ditanya ya Ras pengen menanyakan ya Rasulullah, apa itu?" Ini ya Rasulullah, keluarga kami meninggal dalam keadaan baik ataukah tidak? Karena sebelum meninggal kita pandu untuk meninggal dalam keadaan baik, tak tanya berkata kurang banyak, kurang lama. Maksudnya apa itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, keluargamu meninggal dalam keadaan baik Baik ya Rasulullah? Iya, keluargamu meninggal dalam keadaan baik. Loh, maksudnya kurang banyak, kurang lama itu apa ya Rasulullah? Ketahuilah kata Nabi Muhammad, orang kalau mau meninggal itu amal kebaikannya ditampakkan oleh Allah. Bapak Ibu, orang itu kalau mau mati amal kebaikannya ditampakkan oleh Allah. Sehingga dia ngomong kurang banyak padahal dia punya kebaikan. Hmm. Ditampakkan orang tua kami. Padahal disebutkan Bapak Ibu, orang lagi sakaratul maut, orang lagi nazak itu, nazak sakaratul maut, orang lagi sakaratul maut itu, ia akan menemukan rasa sakit yang sangat dahsyat. Sehingga disebutkan, sakitnya sakaratul maut lebih sakit daripada ngulitin kambing hidup-hidup seribu kali. Hmm. Asal tahu saja ini orang tua kami. Ini orang benar ini Bapak Ibu, masih merasakan sakit kayak gitu. Sakitnya sakaratul maut lebih sakit ngulitin kambing hidup-hidup seribu kali. Akan tapi itu nggak bakal terasa bagi siapa? Orang kalau meninggal punya amal kebaikan ditampakkan oleh Allah nggak terasa itu sakit orang tua kami. Nggak terasa bapak ibu kenapa? Yang ada kenapa amalku kok sedikit? Loh dia itu bapak ibu kenapa ngomong kurang banyak karena dia itu pernah infak pernah sedekah sehingga ditampakkan oleh Allah nih pahala infakmu ke masjid nih pahala infakmu ke pondok apa jawaban dia kurang banyak kalau banyak gimana itu pahalanya itu hmm. terus yang kedua kurang lama apa kurang lama apa kurang lama itu keluargamu sebelum meninggal dia itu pernah nuntun orang buta nuntun orang buta menuju mas masjid Nontonnya itu sebentar berapa langkah itu. Dan itu satu langkah dikasih pahala oleh Allah pahala gede. Akhirnya dia nyesel kurang lama. Kalau aku setiap hari nganter dia ke masjid bagaimana itu pahalanya itu. Hmm. Bapak Ibu yang punya amal kebaikan masih nyesel. Gimana yang nggak punya? Makanya nangis di kuburan gak ada manfaatnya. Apalagi nangis di hari kiamat gak ada manfaatnya. Akan tapi nangis di kuburan itu tanda susah bagi dia di alam kuburnya. Makanya orang tua kami ayo berbanyaklah kita menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebut nama Allah dengan anda merendahkan hati. Sebut nama Allah dengan derayan air mata orang tua kami. Allah, Allah saya pernah telat sholat. Allah, Allah saya pernah ngambil yang haram. Allah, Allah anggota anggota tubuh saya pernah bermaksiat terus seperti itu orang tua kami. Nanti di malam hari. Di malam hari bangun malam, sholat malam bareng tua kami. Setelah sholat tahajud, sholat hajat, keluarga anda pada tidur, istri tidur, anak tidur, ayo bapak bangun. Atau suaminya tidur, istri bangun. Ayo, itu waktu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjatkan yang banyak di situ. Ngadu di situ akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama orang tua kami ya. Ainun bakat min khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah, menangis karena rindu kepada Allah. Atau menangis orang tua kami, air matanya berkaca-kaca sambil dikir kepada Allah, la ilaha illallah. Matanya sambil berkaca-kaca nangis, ingat dosa, maka itulah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tua kami ini yang pertama yang tidak bakal sedih tidak bakal susah yang kedua yang kedua mata yang tidak bakal tidak bakal sedih dan tidak bakal susah adalah ainun ghaddat an maharimillah mata yang dipakai menjaga dari yang haram mata yang dipakai di, yang dipakai untuk tidak melihat yang haram, ini mata tidak bakal susah, tidak bakal sedih di hari kiamat. Awas. Kalau mata ini suka melihat yang haram, yakinkan dan kokohkan matamu tidak layak untuk melihat Nabi Muhammad karena mata kita mata yang kotor. Anda ingin tahu nikmat yang paling agung kita diberi nikmat mata ini apa? Dengan mata kita kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad yang indah nanti di surga Allah. Ini loh puncak nikmatnya mata orang tua kami. Apakah Anda nggak rindu ingin melihat Nabi Muhammad, Pak? Bu, nggak rindu pengen melihat, ingin melihat Siti Fatimah Zahra, Siti Khadijah orang tua kami. Kapan nanti di hari kiamat melihat Nabi Muhammad? Kapan nanti di hari kiamat akan melihat dengan mata telanjang kita nanti di hari kiamat orang tua kami. Bahkan bukan hanya itu tok, kita akan nanti melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ingat, ayo kita beresin dulu mata kita di dunia. Yang haram sudah jangan dilihat saat itu. Makanya Imam Ghazali rahimallahu taala di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah menyebutkan cara menjaga nikmat mata itu ada empat. Yang pertama, jagalah matamu dari melihat seorang perempuan yang tidak halal, wahai laki-laki. Begitu juga wahai perempuan jagalah matamu dari melihat dari melihat laki-laki yang tidak halal. Hmm. Melihat perempuan yang tidak halal, melihat laki-laki yang tidak ha, tidak halal kecuali ada hajah, ada sebab. Hmm, sebab itu apa? Ya ngaji seperti ini kami nengok ibu sesaat. Ini nggak masalah, ini ada sebab orang tua kami. Tapi kalau nggak ada sebab Bapak Ibu nggak usah. Ada orang ini Bapak Ibu Masya Allah, hobinya katanya nyuci mata. Nyuci mata apa itu? Bukan nyuci mata. Ngotorin mata itu orang tua kami. Jadi duduknya dicondol Bapak Ibu nunggu orang lewat. Beler. Kalau nah ini awas kamu. Yang suka seperti kayak gitu bakal susah matamu nanti di akhirat itu. Hati-hati di orang tua kami. Ini yang pertama ya. Jangan sampai mata kita dipakai melihat yang haram. Ini biasanya yang remaja ini Bapak Ibu, yang muda-muda ini tolong diperhatikan. Ini yang pertama. Yang kedua, jagalah matamu dari melihat gambar atau apapun yang bakal membangkitkan hawa nafsumu atau syahwatmu. Hmm. Hati-hati Bapak Ibu ngasih laptop, ngasih HP sama anak-anak itu dikontrol HP-nya ada apanya dan jangan kesenangan Bapak Ibu kalau ada anak Bapak Ibu Masya Allah setelah dibelikan laptop kok gak mau keluar dari rumah jangan bangga dulu Bapak Ibu ya Allah Alhamdulillah anakku anak pingitan setelah dibelikan laptop gak mau keluar dari kamar wow, ini bahlul ini gak mau keluar dari kamar ngapain itu bisa-bisa mohon maaf Bapak Ibu seneng dengan apa yang dibuka itu orang tua kami apalagi sekarang itu zaman gak karu-karuan Bapak Ibu mengakses gambar-gambar gak benar itu sangat mudah melalui HP Apalagi melalui internet. Oh, sangat mudah itu orang tua kami. Makanya jangan seneng kalau ada anak nggak mau keluar dari rumah itu jangan seneng. <laughs> Ditengok, dikontrol, ngapain itu anak kita di rumah itu. <laughs> Eh, tak tahu saya tengok ketawa sendirian Bapak Ibu. <laughs> Ketawa sendirian tak tanya apa? Eh, dengan laptopnya chattingan sama pacarnya. Oh, ibunya yang belikan laptop calon ahli neraka itu. Buktinya laptopnya manfaat dipakai maksiat sama pacarnya kan gitu Bapak Ibu. Makanya awas ini dikontrol orang tua kami. Jangan sampai kita memberi memberi sesuatu kepada anak kita, takutnya menjadikan sebab kita masuk neraka. neraka. Nah ini dikontrol. Gak boleh melihat gambar-gambar atau apapun yang bakal membangkitkan syahwat kita. Gak boleh haram orang tua kami. Ya, makanya bapak ibu mata dijaga dari melihat yang haram. Ingat, mata jika dipakai melihat yang haram menjadikan sebab nanti susah maka akan menjadi sangat susah jika ada orang menjadikan sebab orang bermaksiat dengan matanya. Ini menjadi susah orang tua kami. Siapa? Anak-anak, masya Allah, anak-anak perempuan yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pakai baju, barangkali bajunya bayi dipakai, ini kan bikin orang maksiat di orang tua kami. Iya kan? Awas bapak ibu dikontrol itu bapak ibu, anaknya bapak ibu, ya dikontrol, jangan sampai anak kita suka pamer barang yang haram. Jadi Long bajunya bayi dipakai anaknya ibu yang umur 20 tahun ini nyambung nggak ini orang tua kami? Lah kalau yang melihat yang haram saja menjadikan sebab ia susah, lalu bagaimana yang menjadikan sebab orang bermaksiat apa nggak susah itu orang itu nanti ini? Hati-hati Bapak Ibu, yang punya anak tolong dikontrol, anak perempuan dikontrol, dikontrol, dikontrol. Anda tahu orang tua kami wasiat Nabi Muhammad sebelum meninggal apa? Wasiat Nabi Muhammad sebelum meninggal apa? Di saat Nabi Muhammad mau meninggal itu orang tua kami, Nabi Muhammad berbicara sambil lidah beliau gemetar, bergemetar karena belum merasakan sakit yang sangat. Ternyata yang diucapkan pertama kali adalah salat, salat, salat. Setelah salat apa? An-nisa, an Perempuan, perempuan, perempuan dijaga wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Anda wahai Anda bapak, wahai seorang ayah, Anda bagaimana dengan anak Anda yang perempuan itu? Itu wasiat Nabi Muhammad. Ibu, anak Anda perempuan itu wasiat Nabi Muhammad. Tolong dikontrol itu. Hati-hati. Karena kalau sudah perempuannya rusak orang tua kami, maka desanya akan rusak, negaranya akan rusak. Kenapa Bapak Ibu? Perempuan jika rusak, ini perempuan akan menjadi ibu. Dan ibu itu matrosa pertama anak sebelum masuk matrosa yang lain. Hmm. Lah hmm. kalau ibunya ini rusak, gimana nanti generasi anak-anaknya ini orang tua kami? Makanya dari sini Rasulullah berkata An-Nisa, An-Nisa, An-Nisa Perempuan, perempuan dijaga, dijaga, dijaga perempuan Sebelum beliau meninggal Itu wasiatnya Nabi Muhammad SAW ini ini tentang tentang urusan menjaga mata Bapak Ibu. Terus yang ketiga, menjaga mata dari apa? Kata Imam Ghazali rahimahullah. Yang ketiga, orang tua kami jagalah mata kita dari menghina orang, memandang rendah orang. Ada orang itu aduh kalau ngelihat orang ih ada jadi ngecek Bapak Ibu, awas. Ya, nggak boleh. Mata kita nggak boleh dipakai untuk menghina orang. Eh, tidak ada yang tahu hakikat orang yang mulia kecuali Allah. Nabi Musa alaihissalam suatu ketika lewat pantai. Lewat pantai. Tak tahunya di pantai itu orang tua kami. Ada anjing kepalanya dua. Anjing kepalanya dua. Oh, sudah anjing jelek kayak gitu kepalanya dua bapak ibu ya. Nabi Musa itu ngomong di dalam hati ini anjing kok jelek sekali Tiba-tiba apa? Diberi kuasa itu oleh Allah. Anjing ngomong, hei Nabi Musa, jangan dikira aku nggak tahu apa yang kamu ucapkan di dalam hatimu. Memang aku adalah anjing jelek, tapi yang menciptakan aku dat yang maha indah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah yang menciptakan aku, aku tidak akan ridho. Nangis Nabi Musa, bang tua kami. Makanya kita nggak boleh menghina orang. Mata kita ini kalau melihat orang yang nggak benar, bapak ibu, atau melihat orang barangkali cacat atau apa, bapak ibu kita nggak boleh menghinakan mereka. Nggak boleh. Atau serba kekurangan atau apa nggak boleh menghinakan mereka. Doain ya Allah, muliakan mereka ya Allah, beri kemudahan mereka ya Allah. Itu adalah mata ahli iman seperti itu ya. Ini yang yang yang ketiga. Yang keempat orang tua kami yang terakhir dengan mata hendaknya mata kita kita jaga dari melihat aibnya orang hmm. melihat aibnya oh orang ini nggak boleh mata kita hendaknya kita jaga dari melihat aibnya oh orang kalau orang tuh suka melihat aibnya orang maka yang ada gunjing terus kan gitu orang itu tidak bakal gunjing temennya kecuali karena temennya tahu aibnya Makanya Bapak Ibu diajarkan oleh para ulama, ya Allah, tutuplah mataku ya Allah dari aib saudaraku. Tutuplah mataku ya Allah dari aib guruku. Tutuplah mataku ya Allah dari aib orang tuaku. Tutuplah mataku ya Allah dari aib tetanggaku. Terus berdoa seperti itu. Sehingga apa? Ketemu tetangga yang ketemu ya bagusnya tok sehingga kita nggak perlu gonjeng. begitu. Kan gitu. Ketemu guru Masya Allah baiknya terus. Ketemu anak baiknya terus. Ketemu orang tua baiknya terus. Sehingga tidak perlu berprasangka macam-macam apalagi sampai gonjeng gunjing ini orang tua kami. Lah inilah Bapak Ibu, mata hendaknya kita jaga dari empat hal tersebut. Yang mata jika dipakai untuk menjaga dari empat hal tersebut, mata itu nanti tidak bakal susah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua orang tua kami. Adapun yang ketiga orang tua kami, yang ketiga adalah ainun harisat fi sabilillah. Mata yang dipakai menjaga menjaga mata yang dipakai ya pakai untuk tidak tidur membela agama Allah Subhanahu wa taala. Orang perang ini, orang perang itu Bapak Ibu kan nggak boleh tidur. Orang perang nggak boleh tidur itu Bapak Ibu, ternyata mata seperti itu mata yang disayang oleh Allah yang menjadikan dia nanti nggak bakal susah. Mudah-mudahan termasuk visabilillah adalah orang yang ngaji seperti ini. Hmm. Yang ngaji seperti ini Bapak Ibu kita ini kan maksa Bapak Ibu. Maksa apa? Yuk matanya dibuka untuk ngaji, matanya dibuka untuk zikir. Mudah-mudahan barokah dari kita buka mata satu jam, dua jam, tiga jam ini orang tua kami. Mudah-mudahan nanti mata kita nggak susah, nggak sedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berbanyak hadir-hadir seperti ini. Perbanyak orang tua kami, perbanyak, perbanyak hadir-hadir ke tempat seperti ini. Sehingga sampai disebutkan Bapak Ibu, orang yang mendengar informasi majelis taklim, orang yang mendengar kabar majelis taklim, itu ada tiga model. Orang kalau tahu informasi majelis taklim ada tiga model Bapak Ibu. Tiga mo, tiga model. Model yang pertama, kalau dengar informasi ada majelis, nih ada majelis nih di Masjid Al-Azam, Tangerang. Model yang pertama gimana? Males capek. Hmm. Ini model yang pertama. Lalu bagaimana? Allah pun males, capek, nggak bakal ngasih ridho, rahmat kepada dia. Ini model yang pertama, bang tua kami. Yang kedua, Orang kalau mendengarkan kabar majelis, berita majelis Bapak Ibu malu-malu, nggak enak, nggak pernah hadir majelis, malu. Apalagi saya masih muda, itu kan majelis khusus 40 ke atas. Dari mana majelis khusus 40 ke atas? <laughs> Ini jadi malu orang tua kami. Maka Allah pun malu ngasih rahmat sama dia. Allah malu ngasih ridho sama dia orang tua kami. Ini model yang kedua. Model yang ketiga, Bapak Ibu, siapa model yang ketiga? Model yang ketiga orang tua kami, orang kalau dengar uh, eh, majelis rindu pingin duduk, hmm, kangen. Padahal ada orang orang tua kami, ada orang itu kerjaannya ngafal majelis. Ya. Buya di Tangerang Rabu uh, Rabu apa ini hari apa? Selasa ya, Selasa malam Rabu. Selasa malam Rabu keberapa? Kedua kedua. lah ini. Berarti bulan depan apa ya? Ada orang itu Bapak Ibu ngafal majelis. Oh ini orang beruntung ini orang tua kami. Bener ini Bapak Ibu. Jadi kemana-mana HP-nya itu dilingkari, ditandai ada warna merah, ada warna hijau. Tak tanya itu majelis semuanya Bapak Ibu. Ini dengan HP-nya bisa masuk surga bareng itu. Kenapa? Karena HP-nya dipakai sibuk ngurus maj majelis orang tua kami kan gitu sehingga bapak ibu nanti kalau sudah hari apa hari hari Selasa itu alarmnya kenceng sekali bapak ibu alarm ngingetin apa ada majelisnya buya loh ini masuk sama HP HP-nya masuk surga Allah Allah subhanahu wa taala makanya ayo orang tua kami jadikan kita termasuk salah satu dari tiga mata tadi Ya, jadikan kita termasuk salah satu dari tiga mata tadi. Yang pertama mata karena takut kepada Allah. Yang kedua orang tua kami mata yang dijaga dari melihat yang ha, yang haram. Yang ketiga mata yang senang diajak melek jika kumpul-kumpul seperti ini orang tua kami. Bahkan kalau perlu Pak Ustaz jangan jangan sampai cuma dua jam ya. Kalau perlu 24 jam orang tua kami. Bapak Ibu mohon maaf. Kita kerja 8 jam melek terus betah ya. Lah masuk majelis 1 jam 45 menit. <laughs> nggak betah. <laughs> ya, ya orang tua kami. Bedanya apa ya, Pak? Nggak ada yang gaji gitu ta. Enggak <laughs> ada yang ngasih uang. Iya, orang tua kami. Ada Bapak Ibu yang ngasih uang Anda, Allah yang ngasih uang orang tua kami. Kan gitu, Bapak Ibu ya. Ketahuilah Bapak Ibu hadir majelis ini Bapak Ibu lebih gede pahalanya daripada dunia seisinya. Hmm. Anda tahu dunia orang tua kami mobil, Anda tahu dunia rumah, Anda tahu dunia perempuan cantik, laki-laki ganteng, suami istri, itu dunia Bapak Ibu akan tapi dengan Anda duduk di tempat ini Anda lebih eh, mendapatkan pahala lebih gede daripada dunia seisinya. Akan tapi itu ditampakkan oleh Allah nanti kalau kita meninggal Bapak Ibu kalau kita meninggal sampai disebutkan andaikan keutamaan majelis taklim dibuka oleh Allah orang yang buta akan memaksa bayar orang untuk duduk di tempat ini orang yang lumpuh akan memaksa untuk jalan jalan apa? Nyeret kakinya untuk duduk di tempat ini. Andaikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala orang tua kami. Maka jadi di sini ayo kita punya mata dijadikan dengan mata ini kelak mata yang tidak susah, mata yang bakal menemukan keindahan di hadapan Allah dan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik inilah orang tua kami. Masih ada waktu. Jam berapa? Masih lama ya? <laughs> Masih lama. Tanya jawab atau dilanjut? Hmm? Lanjut. Dilanjut orang tua kami. Baik Bapak Ibu. Kembali lagi kepada urusan mata orang tua kami ya. Jadi semuanya pulang dari tempat ini harus ada perubah perubahan ya. Harus ada perubahan orang tua kami, harus ada perubahan. Ada orang barangkali nanya, Pak Ustadz, saya tetap gak bisa nangis, gimana ini Pak Ustadz ini? Barangkali ada orang tua kami. Gak bisa nangis, Pak Ustadz sudah dipaksa, gimana? Ketahuilah Bapak Ibu, tidak ada tempat yang bisa bisa kita mengantarkan nangis kecuali majelis seperti ini. Majelis dikir, majelis ilmu. Ini tempat-tempat yang menjadikan hati kita terenya, terenyuh. Atau kalau nggak majelis ilmu kayak gini Bapak Ibu Anda nanti bangun malam. Bangun malam Anda sendiri mikir Anda sehari ngapain akan terenyuh Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak Anda buka Al-Qur'an. Buka Al-Qur'an, orang tua kami buka Al-Qur'an. Ada sahabat perempuan sahabat perempuan, namanya saya lupa Bapak Ibu. Itu kalau melihat Al-Quran, itu Bapak Ibu, Al-Quran dibuka, itu sudah nangis, menitikkan air mata. Dan puncaknya kalau sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, dia nangisnya tambah jadi orang tua kami. Kok bisa seperti itu? Baru buka Al-Quran sudah nangis. Baca Bismillah tambah nangisnya orang tua kami. Dan ini kok bisa ini? Ternyata Bapak Ibu beliau menghadirkan, Ya Allah, ini adalah firmanmu ya Allah di hadapanku ya Allah. Sedangkan aku ini hambamu yang banyak dosa, suka ngomong kotor. Kok kamu permuda bisa ngomong lafal-lafalmu ini loh ya Allah. Kok kamu permuda bisa saya buka Al-Quran ini ya Allah. Sadar kayak gitu Bapak Ibu buka Al-Quran, baca Al-Quran, nangis warung tua kami. Karena kita nggak pernah kayak gitu Bapak Ibu sehingga kayaknya lewat-lewat terus dihadirkan Bapak Ibu. Bahkan puncaknya, andaikan kalau kita memang tetap gak bisa nangis, tidak ada nasihat yang paling jitu, paling ampuh untuk menjadikan orang nangis kecuali ingat mati. Nih, ini sudah terakhir ini wong tua kami. Ini jurus ampuh terakhir ingat mati Bapak Ibu. Ayo, kalau mati kira-kira ada yang nyolatin kita enggak? Kalau model kita seperti ini, kira-kira kalau kita mati ada yang nahlilin ngirimin doa enggak? Ada yang sampai ngantar kita ke kuburan enggak? Hmm. Dan Anda bayangkan semuanya, Anda pada waktunya orang tua kami akan digeluntungkan di ruang tengah kita. Digeluntungkan ngapain Bapak Ibu? Digeluntungin dikenakan kain kafan pada waktunya nanti orang tua kami. Digeluntungkan di ruang tengah kita, ngapain dipakaikan kain kafan yang pernah bangga-bangga dulu. Oh, waktu hidup beli beli beli baju merek ini merek itu tak taunya di saat meninggal mereknya satu kain kafan orang tua kami ini siapapun dan asal tahu saja bapak ibu kain kafan kita ini sudah dicetak di pasar pasar Tangerang itu kain kafan banyak jangan mikir kain kafannya orang kain kafan jenengan itu kain kafan kita siapa lagi ya orang tua kami kain kafan kita bapak ibu ya Makanya kalau kata kata kata kata Imam kata Imam Ali karomallahu wajha, "Annasu niyamun idza matu intabahu." Manusia itu pada tidur kalau mati sadar bangun. Hmm. Manusia itu pada tidur Bapak Ibu, tapi kalau mati sadar bangun. Sadar bangun gimana ya Allah, aku punya pernah mukul orang. Aku punya utang belum bayar. Aku pernah bentak suamiku. Aku pernah ini, pernah itu, pernah itu. Ketahuan semuanya. Kapan? Di saat sudah jadi mayit. Hmm. Kata Imam Abdullah Haddad, coba kalau kamu masih tetap gak bisa nangis, maka ini puncak nasihat, yaitu ingat mati. Ingat mati orang tua kami. Anda, anda, anda tahu kuburan Bapak Ibu? Kuburan. Siapa yang berani malam-malam ke sana? Gak ada Bapak Ibu. Tapi nanti itu tempat rumah masa depan kita. Tempat tinggal masa depan kita yaitu kuburan orang tua kami kuburan, kuburan, kuburan. Itu termasuk masa depan kita, makanya ayo perbanyaklah amal-amal kebaikan agar supaya nanti masa depan kita ini Bapak Ibu, masa depan yang cerah. Makanya jangan lomba-lomba. Disebutkan orang tua kami, jika semuanya pada sibuk berlomba-lomba bangun rumahnya di dunia, maka kamu sibuklah bangun kuburanmu. Hmm. Yang sibuk bangun rumah, wo, ini sudah tingkat dua, masih pengen tingkat lagi, ping tingkat, tingkat lagi. Kamu sibuk bangun kuburanmu saja, karena rumah tingkat 17 nggak dibawa mati. Itu loh kuburanmu itu loh yang berapa meter itu loh, itu loh yang dipikir ayo. Bangun kuburan gimana Bapak Ibu? Hadir majelis seperti ini. Malam hari bangun malam, baca Al-Qur'an nangis itu bangun rumah kita, masa depan kita, nanti masa depan cerangga Bapak Ibu. Makanya rumah kita, kuburan kita itu orang tua kami, itu nanti ada orang yang dapat lampunya cuma milik-milik Bapak Ibu. <laughs> Lampunya milik-milik kenapa? Sholat malamnya nggak istiqomah, majelisnya nggak istiqomah Bapak Ibu. Untung masih ada lampunya itu orang tua kami. Ada yang dapat lampu, oh terang benderang Bapak Ibu ada ada lampu terang bendera kenapa karena istiqomah dia itu sholat malam malamnya istiqomah majelisnya istiqomah orang tua kami dan setiap hari didatangi teman-teman teman-teman yang baik yang soleh soleha mengucapkan salam assalamualaikum dia nggak sendirian bapak ibu Gak sendirian, ada temennya datang Assalamualaikum. Siapa kamu? Aku dulu ngajimu yang satu jam dua jam itu. Duduk bareng dengan kita. Nah, itu sudah datang, bapakmu datang lagi. Assalamualaikum siapa? Aku infakmu dulu ke masjid, ke pesantren. Datang lagi Assalamualaikum siapa kamu? Aku dulu sopan santunmu kepada suamimu. Datang lagi siapa kamu? Aku adalah pengayomanmu kepada istrimu. Terus orang tua kami ditemani amal-amal kebaikan. Kalau dia adalah mayit yang benar. Jadi di kuburan kuburannya dia betah Bapak Ibu. Betah di kuburannya itu orang tua kami. Tapi kalau dia orang jelek Bapak Ibu, tetangganya ngerti kalau dia pemabuk, tetangganya ngerti kalau dia nggak pernah sholat, mati orang tua kami. Oh, ini orang yang bakal nyesel bener orang tua kami sudah di kuburan kecilnya seperti itu sempitnya kayak gitu barang tua kami tak taunya datang makhluk yang menyeramkan tiba-tiba nongol gitu barang tua kami menyeramkan menakutkan akhirnya barang tua kami itu orang bertanya siapa kamu aku dulu mabukmu di dunia siapa kamu aku dulu gonjengmu siapa kamu aku dulu zinamu terus barang tua kami sampai malaikat mungkar nakir nanti datang Malaikat mungkar nakir datang orang tua kami, Anda tahu malaikat mungkar nakir itu Bapak Ibu disebutkan. Malaikat mungkar nakir itu Bapak Ibu teriakannya itu kayak halilintar orang tua kami. Ya Allah. Anda itu loh. Kalau hujan ada halilintar takutnya kayak gitu ya. Yaitu malaikat mungkar nakir nanya orang yang nggak benar itu nanti suaranya kayak mahli lintar Bapak Ibu. Dan disebutkan malaikat mungkar nakir itu Bapak Ibu di tangannya bawa satu pukulan. Bawa satu pukulan, pukulan jika, jika pukulan ini Bapak Ibu dipukulkan ke dunia, dan dunia bakal hancur seisinya. Dan Anda asal tahu saja, pertanyaan di alam kubur itu apa? Pertanyaan di alam kubur apa orang tua kami? Yang jelas pertanyaan tentang keimanan. Dan pertanyaan yang lebih banyak adalah tentang urusan dengan Nabi Muhammad. Sehingga disebutkan kalau ada orang mati, Bapak Ibu malaikat mungkar akhir datang. Malaikat mungkar nanti bertanya kepada orang yang mati, "Mada araftu an hadzal rajul?" Apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Menunjuk apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Siapa yang ditunjuk oleh malaikat mungkar nakir? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu ketahui tentang Nabi Muhammad? Apa yang kamu ketahui tentang Nabi Muhammad? Kata malaikat ini. Mungkar nakir orang tua kami. Kalau dia adalah orang yang benar, maka ia berkata, Innahu huwa Abdullah wa Rasuluh. Itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Aku tahu, ngerti. Hmm. Selamat itu orang itu, Bapak Ibu. Tapi kalau dia nggak ngerti, Bapak Ibu, di dunia idolanya beda. Di dunia idolanya bukan Nabi Muhammad, orang lain hatinya bukan hati Nabi Muhammad, sholatnya suka telat, bangun malamnya males, dengan orang suka gunjing, idolanya bukan Nabi Muhammad, maka disebutkan innama akulu lukama yakulun nas. Aku akan berbicara seperti kebanyakan orang yang tidak ngerti. Di saat ditunjuk ini siapa dia nggak ngerti. Di saat dia nggak ngerti bagaimana Bapak Ibu yudrok dipukul. Dipukul bagaimana? Fadoroba baina udunai. Dia dipukul di antara dua telinganya. Yang dipukul oleh malaikat mungkar nakir di antara dua telinganya. Maksudnya apa? Kepalanya dihancurkan oleh malaikat mungkar nakir. Fasoha sayhatan yasma'unaha illa thakolain. Dia bisa dipukul, dia akan menjerit dengan jeritan yang sangat keras. Tidak ada yang bisa mendengar. Semuanya bakal mendengar kecuali manusia dan jin nggak bisa mendengar. Di kuburan itu warung tua kami. Belum di hari kia, kiamat. Semuanya dengar Bapak Ibu. Semuanya dengar, dengar. Makanya Bapak Ibu kalau ada ayam berkokok di kuburan itu dengar ada orang yang lagi diberesin oleh Allah itu. Ada malaikat lagi nyiksa itu orang tua kami. Semuanya binatang pada dengar makhluk Allah pada dengar kecuali manusia dan jin. Andaikan manusia dan jin dia dengar dia pasti pingsan, kaget, takut. Tapi nggak ada yang dengar Bapak Ibu. <coughs> Sehingga disebutkan orang tua kami, Nabi Isa alaihissalam, mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam itu orang tua kami, beliau itu ngerti orang yang disiksa di alam kubur. Ngerti ini mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Suatu ketika Nabi Isa di saat mau berangkat menuju satu tempat, tiba-tiba beliau terhenti dalam satu satu kuburan. Nabi Nabi Isa merasakan ini orang lagi disiksa di dalam ini. Tiba-tiba beliau berangkat, setelah pulang ini orang sudah nggak disiksa lagi Akhirnya Nabi Isa duduk di situ bertanya kepada orang kuburan itu, "Eh, bukankah tadi kamu saya berangkat kamu lagi disiksa oleh Allah, tapi sekarang kok nggak disiksa oleh Allah?" Apa jawaban itu orang kuburan? Aku nggak disiksa lagi oleh Allah karena aku punya cucu belajar Al-Qur'an. <laughs> punya cucu belajar Al-Qur'an orang tua kami. Cucunya baru bisa baca abata kalau bisa alhamdulillah orang tua kami menjadikan apa? Kakeknya di kuburan diberi syafaat itu. Makanya Bapak Ibu jangan sudah mau diajarin apa anak kita kalau nggak agama yuk. Hmm? Mau diajarin apa orang tua kami? Boleh jadi dokter, boleh jadi apapun boleh, tapi orang tua kami dokter yang hafal Al-Quran, bisa baca Al-Quran. Karena hafal Al-Quran, bisa baca Al-Quran, bisa memberikan keringanan orang yang disiksa di alam kuburnya. Jadi ternyata kenapa engkau nggak disiksa lagi? Aku punya cucu lagi belajar Al-Quran dan cucuku bisa baca Al-Quran menjadikan aku diringankan siksaanku oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu ya. Jadi intinya adalah Bapak Ibu, kemuliaan majelis ini harus selalu diabadikan, selalu di, di, di, ditanamkan di dalam hati kita untuk selalu semangat, semangat sampai nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohonlah kepada Allah, ya Allah, jangan kau cabutkan kami, nyawa kami kecuali kami lagi duduk ngaji ya Allah. Sudah minta sama Allah kayak gitu. Jangan kau cabut nyawa kami ya Allah kecuali kami lagi zikir kepadamu. Selesai sholat, lagi sujud orang tua kami. Dan ya Allah kau cabutlah nyawa kami ya Allah jangan dalam keadaan sah, sakit maksudnya dalam tidak merasakan sakit sakaratul maut. Inilah orang tua kami barangkali. Selanjutnya dilanjut dengan tanya jawab. Wallahu a'lam bisawab. Mangga. Syukran kasiran kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Saif Abu Hanifah uh, atas pemaparan ilmunya ya, subhanallah yang Masya kita telah mendapatkan uh, ilmu yang luar biasa dari beliau semoga apa yang disampaikan bermanfaat uh, untuk kita semua amin amin ya Allah ya rabbal alamin baik Bapak Ibu sekalian uh, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya uh, dipersilakan untuk e, bertanya kepada Bapak yang pertama ya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ya taala. Amin amin. Ini pengalaman sendiri saat karena kebetulan saya juga sudah menikah, alhamdulillah sudah e, memiliki dua putra masih kecil-kecil. Jadi ada gejolak batin sebenarnya dalam hati saya tuh. Karena pagi kerja, maghrib isa, ngejar majelis talim. Hampir full gitu. Sebenarnya ini waktu buat keluarga kapan? apakah saya ajak ke sini nggak mungkin karena masih bayi saya ego terhadap harus ngejar ilmu di rumah juga butuh pendidikan butuh ditemenin suami e, mohon solusinya menurut Ustaz seperti apa apakah ada satu dua hari yang kalau ada majelis taklim saya nggak ikut dah gitu e, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang lainnya? Ibu-ibu? Mbak, Om ibunya ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, saya mau tanya, bagaimana kita tahu kalau Allah itu telah terima taubat kita. Dan yang kedua, ada seorang remaja gitu ya, yang udah menyesal dengan dosa-dosanya. Kemudian anak remaja itu menangis dan bahkan kalau dia baca masalah malam pertama dikubur itu sampai sesak. Kemudian dia curhat, apa yang harus saya lakukan? Kok malah saya deg-degan gitu. Apakah Allah betul-betul marah atas dosa-dosa saya? Minta amalannya gitu Ustaz biar anak remaja ini bisa istiqomah kembali gitu. Amin amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cukup. Cukup. Cukup baik. Pertanyaan yang pertama adalah tentang kesibukan aktivitas yang dimiliki oleh seseorang sehingga lupa urusan keluarga. Ini bagaimana Pak Ustadz? Ketahuilah orang tua kami, suri toladan yang agung adalah kembali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah orang yang paling sibuk, akan tapi urusan keluarga beliau pun perhatian. Sehingga disebutkan Nabi Muhammad itu kalau ibadah kayak nggak kenal keluarga. Tapi Nabi Muhammad kalau dengan keluarga kayak nggak kenal peperangan. Hmm. Nah kita bagaimana harus ngatur seperti itu? Artinya apa orang tua kami? Nabi Muhammad kalau lagi beliau dakwah ya fokus dak dakwah. Tapi kalau sudah pulang itu adalah fokus untuk keluar keluarga orang tua kami. Kalau pulang, masa pulang Bapak Ibu? Pulang sesaat lah, barangkali saat itu sekarang kerja eh, yang tahu jadwal pastinya kan jenengan berangkat jam 7 sampai jam berapa jam 4 lah ya nyampe rumah maghrib ya nyampe rumah maghrib apakah masa, saat itu masa langsung langsung apa langsung ngajar kan enggak ya ya minimal saat itu negur istrinya dulu umi gimana umi tambah cantik ya ya kan jadi ada kalimat indah-indah apa kan gitu oh enggak ini anu ini langsung ngaji ini lah ini enggak bener ini <laughs> Nabi Muhammad itu orang tua kami Masya Allah Walaupun sibuk enggak ada orang sibuk kecuali Nabi Muhammad Di zaman itu Paling sibuk beliau itu. Kalau nggak dakwah perang. Itu Nabi Muhammad orang tua kami. Kalau nggak iba ibadah. Tapi beliau itu masih sempet main kuda-kudaan dengan Sayyidina Hasan, Husain cucu beliau. Makanya kalau Ustaz katanya dakwah kemana-mana, nggak sempet gendong bayi nah ini Ustaz perlu perlu perlu apa ini? Perlu <laughs> ya perlu perlu jadi santri lagi <laughs> sampai gak ada waktu untuk keluarganya itu bang tua kami ya gendonglah anakmu itu jangan sampai kamu itu keliling ke sana kemari itu bang tua kami apakah dari satu minggu gak ada hari libur untuk keluarga Loh, kalau sudah hari libur untuk keluarga itu fokus untuk keluar keluarga permasalahannya bapak ibu ini banyak bapak model bapak sok sibuk waktunya hari minggu masih buka laptop ini yang bikin istri marah ini. Ini gak ada beda ini antara hari kerja sama enggak ini. Sudah kalau hari Minggu, hari Ahad atau hari Jumat, hari libur ngajar, ini fokus untuk dengan keluar keluarga. Sesaat keluar Umi, Umi, ayolah jalan-jalan kemana beli bakso tah sama anak-anak atau apa. Jadi ada waktu saat itu untuk keluar keluarga ya. Karena kalau nggak seperti itu orang tua kami nanti kita akan pin, pincang. Kita ngajarkan keindahan dengan orang, tapi tak taunya dengan keluarga kita nggak in nggak indah lah ini. Kalau kayak gitu jangan jadi ustadz dulu <laughs> kan gitu orang tua kami. Kalau jadi ustadz itu sudah harus bisa bagi wak bagi waktu. Tapi sisi lain orang tua kami, ibu <clears throat> kalau punya suami ustadz kiai yang legowo, <laughs> ya kan? <laughs> Kalau sudah eh, punya punya punya apa? Punya suami ustadz kiai yang legowo, itu bukan hanya milik ibu tok, milik umat yang sesaat kadang jam satu malam dipanggil ada umat, ada ini ada hamba Allah mau mati sakaratul maut minta ditalken. Ya nggak bisa dipegangin terus gitu orang tua kami. Artinya apa? Harus sadar Bapak Ibu. Bahkan kenikmatan itu ada di situ orang tua kami. Kenikmatan itu ada di situ, Bapak. Ya udah, Bang. Itu adalah tugasmu, Bang. Saya di sini doain, Bang. Kan gitu orang tua kami kalau istri. Makanya Bapak Ibu, kata kami itu kamu itu kalau nyari jodoh, Chef, waktu saya ini, waktu saya mau nikah itu. ini mau nikah nggak Chef kata-kata beliau. Ya, kalau diizinkan Buya ya saya menikah, Buya. Kan gitu. Siapa yang inti senengin waktu itu kata beliau beliau ngomong beliau gitu. Saya nggak ada seneng sama siapapun bu ya kan gitu. Inti minimal kalau nikah itu harus nyari perempuan yang bisa dukung dakwah inti. Kalau nggak dukung, kalau nggak dukung dakwah dakwah inti nggak ngerepotin. <laughs> Ini Bapak Ibu, karena kalau ngerepotin susah orang tua kami, ya. Makanya dari sini kata ya alhamdulillah akhirnya saya dapat santri ya ketemu santri, santrinya santrinya Buya, ya, ya, ya kami santrinya Buya ketemu santri jadi ngerti Bapak Ibu kan gitu. Makanya kadang ya nggak nggak nggak nggak sering pulang ya alhamdulillah. Tapi enggak kalau sudah pulang orang tua kami ya nanti itu khusus memang untuk keluar keluarga. Makan bareng masa nggak sempat makan bareng ya kan asa makan malam bareng. Ya makan bareng bareng barangkali ya sambil dicuil-cuil umi ini kan ya, ya, bisa lah kalau kayak gitu. Jadi jangan ngomong nggak bisa orang tua kami. Hanya kitanya saja barangkali kan gitu Bapak Ibu ya. Nabi Muhammad saw ini orang tua kami. Beliau itu ibadah itu Bapak Ibu ibadah beliau itu, ibadah kalau sholat malam itu, itu masih nyempetkan guyonan sama Siti Aisyah. Masjidnya Nabi Muhammad dengan kamarnya itu kan deket. Kalau lagi sholat setelah sholat tahajud, kepalanya Nabi Muhammad itu masuk ke jendela kamarnya Siti Aisyah. Aisyah gimana sehat kamu? Kadang oleh Siti Aisyah Bapak Ibu dilepas kopiannya Rasulullah disisir. Jadi masih mesra-mesraan dulu ini. Ini ahli Allah yang sesungguhnya itu kayak gitu. Gak lupa sama istrinya. Bukan kalau sudah angkat Allah, wakbar. bar, Istrinya teriak-teriak bang. bang. ah oh, ini gak bener ini. <laughs> Bahkan kalau kita sholat, Bapak buat bar, Istri kita teriak-teriak minta tolong batalin. Kan gitu orang tua nggak boleh kita itu bapak ibu. Kalau ada orang bapak orang tua kami apa di saat kita sholat kok takutnya ada yang minta tolong apa kesetrum atau apa ya jangan asik sholat orang tua kami kan gitu. Makanya bapak ibu sholat ya nggak boleh sholat di saat kita sholat jangan sampai anak kecil dijauhkan diajak nggak apa-apa. Tapi di, di, sebisa mungkin dikondisikan jangan sampai gu, guyon. Suatu ketika Rasulullah lagi sholat allah Akbar sujud tak taunya Sayyidina Husain naik di pundak Nabi Muhammad cucunya beliau itu naik itu. Bagaimana Nabi Muhammad? Apakah blok gitu? Enggak. Diam Nabi Muhammad sampai Sayyidina Husain puas, dudukin kepalanya Rasulullah sampai puas, baru setelah puas Sayyidina Husain apa? lepas dari pundaknya Nabi Muhammad Nabi Muhammad langsung berdiri dari sholatnya. Lu, jadi bapak ibu, walaupun kita sholat itu masih tetap harus bermesraan dengan anak-anak kita yang masih kecil itu. <laughs> ya kan gitu orang tua kami. Sehingga sebagian sahabat berkata, Ya Rasulullah, tidak ada sebaik-baiknya kendaraan kecuali engkau ya Rasulullah. Karena engkau jadi kuda-kudaan, kata para sahabat. Dan tidak ada sebaik-baiknya orang yang naik kendaraan kecuali cucumu ya Rasulullah, yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Lu sampai dijadikan puisi oleh para sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah itu paling sayang dengan dengan keluarganya. Hmm. Padahal beliau sibuknya seperti seperti itu. Intinya adalah kita harus bagi wak, waktu. Kalau kita lagi ngajar, fokus ngajar. Tapi kalau lagi dengan keluarga, fokus harus dengan keluarga. Walaupun itu hanya 10 menit, tapi murni dengan keluarga, benar. Jangan sambil lalu, sambil ngurus pekerjaan atau garap PR. lah ini tambah bikin nanti berantem itu nggak karu-karuan nanti ya. Jadi fokus saat itu kita untuk keluarga, untuk anak-anak ki, anak-anak kita. Bahkan kalau bisa orang tua kami cari majelis ya Bapak Ibu. Di pesantren guru kami itu enak majelisnya ahad. Ahad itu sekalian liburan keluarga. Jadi sebelum liburan kemana makan bareng, biasanya ngaji dulu di majelis guru kami orang-orang sana itu ngaji makanya guru, majelis guru kami ahad ahad pagi di sana itu pagi sekali setengah tujuh sampai jam delapan lah gak lebih dari jam delapan kenapa barangkali bapak mau ngatur makan makan di mana dengan keluarganya itu masih bisa bapak ibu Nah, itu kan khusus keluarga. Maka jadikan uh, hiburan keluarga itu jangan murni hiburan tok, tapi ada sisi makna rohaninya yang dah yang dapat jadi intinya orang tua kami harus dibagi waktu ya. Memang kalau bisa diajak, mangga diajak majelis bareng seperti ini ya. Diajak gak apa-apa orang tua kami. Bahkan ulama-ulama dahulu Bapak Ibu, anak-anak kecilnya itu anak kecilnya itu diajak ke majelis taklim, masih orok itu diajak ke majelis taklim orang tua kami, biar dapat berkah. Memang dia belum ngerti, tapi hatinya denger. Kita nggak ngomong dengan telinga. Kalau ngomong dengan telinga, betapa banyak ngomong dengan telinga, ya keluar dari telinga lagi. Tapi kalau ngomong dengan hati, akan dapat hati, walaupun dia anak-anak, hatinya akan ben bener. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang kedua apa tadi? tanda tobatnya tanda tobat orang diterima. yang diterima yeah. oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda tobatnya orang yang diterima Bapak Ibu, sebelum kita mengetahui tanda tobatnya diterima adalah syaratnya tobat itu ada tiga. Kalau dosa berhubungan dengan Allah, ya. Kalau dosa kita hubungannya dengan Allah syaratnya ada ti, tiga. Dosanya apa Pak Ustadz? Dosanya Pak Ustadz suka sholat telat ini barangkali subuhnya kesiangan terus hmm. tobatnya bagaimana harus kapok nggak boleh ngulang sholat subuh kesiangan lagi ini yang pertama ya berhenti dari kemaksiatan itu ini yang pertama yang kedua setelah berhenti nangis nyesel ya Allah saya kesiangan terus ya Allah saya kesiangan terus nangis nyesel susah gunda dengan kemaksiatan yang dilaku dilakukan ini yang kedua nangis nyesel Terus yang ketiga orang tua kami berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kalau tiga syarat ini sudah dipenuhi Bapak Ibu, ini orang tanda tobatnya diterima oleh All, oleh Allah. Ada lagi orang tua kami tanda itu tobat diterima oleh Allah. Dia rindu untuk menambah kebaikan yang lain. Hmm. Rindu untuk menambah kebaikan yang la, yang lain. Tadi sholat subuhnya sudah nggak telat, berarti kan tobat kan ya. Tak tanya apa? Saya ingin nambah lagi sholat duha, nambah lagi sholat tahajud. Jadi terus nambah kebaikan, kebaikan, kebaikan. Ini tanda amal ibadahnya atau tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah Bapak Ibu, urusan dosa selama kita minta maaf, minta ampun pasti diampuni oleh Allah. Pasti pasti diampuni oleh Allah. Asal tahu saja Bapak Ibu, pintu surga itu ada delapan. Pintu surga ada delapan dan pintu surga delapan itu ditutup, dibuka, ditutup, dibuka, ditutup, dibuka. Hanya ada satu pintu yang selalu dibuka oleh Allah. Selalu dibuka oleh Allah. Ini dengerin ini. Satu pintu yang selalu dibuka oleh Allah apa itu? Pintu surga yang namanya taubat ini selalu dibuka oleh Allah. Kapan saja kamu mau tobat, oh dimasukkan melalui pintu itu oleh Allah. Hmm. Makanya orang tua kami kalau datang waktu pagi, yakni matahari terbit, apa? Allah membeber pengampunannya. Adakah orang yang minta pengampunan kepadaku di pagi hari ini untuk pelaku dosa di malam hari akan aku ampuni. Hmm. Jadi kalau pagi hari tiba, matahari terbit itu Allah itu membeber pengampunan. Eh siapa yang maksiat di malam hari? Ada nggak yang minta pengampunan kepadaku? Hmm. Kalau nyampe terbenamnya matahari pun Allah membeber pengampunannya. Adakah yang minta pengampunan kepadaku di saat matahari terbenam ini? Bagi pelaku kemaksiatan di pagi hari, di siang hari? Hmm. Kalau itu kelewat Bapak Ibu malam hari, hei, sepertiga malam. Siapa yang meminta pengampunan kepadaku di malam hari ini, akan aku ampuni. Siapa yang mengadu urusan kebutuhan-kebutuhan hajanya, akan aku selesaikan. Kapan? Di malam ha? hari. Jadi pengampunan Allah itu sangat lu, luas. Makanya kalau nggak dapat pengampunan Allah, ru, rugi. Jadi tandanya Bapak Ibu, syaratnya tobat tadi itu diselesai, diselesaikan. Dan tanda selanjutnya, tanda diterima adalah menambah amal kebaikan yang, lah, yang lain. Ini Bapak Ibu ya. Wallahu a'lam bisawab. Yang kedua tadi apa? ada anak remaja mm -hmm. uh, yang apa takut gitu berlebihan seperti itu mengingat dosanya dia oh, gitu sampai menangis gitu ya <coughs> sampai menangis yang berlebihan sampai ada ketakutan gitu ya. kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada makna khauf khauf itu takut menghadirkan rasa takut kepada Allah dan rojak rojak itu mengharap pengampunan Allah. Antara khauf dengan roja ini nggak boleh apa besar sebelah, ya ini nggak seimbang. Ini nggak. Kalau orang gede rojaknya, pengharapan pengampunan Allah gede, dia akan menjadi ahli maksiat. Hmm. Allah kan maha pengampun. Ustaz tadi cerita, pagi-pagi Allah sudah beber pengampunannya. Nanti terbenam matahari beber pengampunannya. Maksiat aja kalau kayak gitulah. Ini kan rojaknya digedekan kan gitu Bapak Ibu. Nggak boleh. Makanya khof dengan rojak ini harus 50-50. 50-50. Rasa takutnya kepada Allah 50. Pengampunan, pengharapan pengampunan kepada Allah ini 50. Kalau rojaknya lebih gede, orang teledor. Kalau khofnya lebih gede, dia menjadi orang putus asa takut orang tua kami, ya Allah dosaku, ya Allah gede kayak gini, ya Allah dosaku ini gimana ini ya Allah putus asa nanti Bapak Ibu, gantung diri nanti itulah ini bahaya ini ya. Makanya dari sini Bapak Ibu antara khof dengan roja beribadah kepada Allah harus dilandasin khof dan ro roja. Khofnya rasa takut akan murka Allah, ini tidak boleh lebih gede daripada ro, rojak. Harus 50 rasa takut ini. Maka rojaknya pun tidak boleh gede daripada khofnya. Harus 50. Kalau ini sudah seimbang orang tua kami, dia akan ibadah istiqomah. Mm. Ibadah istiqo, istiqomah antara khuf dan roh roja orang tua kami ini. Lah makanya tadi itu Bapak Ibu, di saat ada orang inget dosa kok sampai menggigil, gemetar kan gitu, sampai sesek seperti itu orang tua kami, Anda di saat lagi lagi merasakan seperti itu langsung tutup dengan apa? Roja pengharapan pasti diampuni oleh Allah karena Allah Maha Pengam, pengampun. Biar apa? Biar plong orang tua kami. Ya, biar plong. Ini ada satu cerita Bapak Ibu. Satu cerita, gambaran khof dan rojak Khof dan rojak Ada ulama Timur Tengah kayak Abu Ya Maliki, Said Alwi Al Maliki, siapa yang nggak nggak nggak nggak ngerti beliau? Beliau ulama Timur Tengah yang sangat sangat uh, karismatik ya. Abu Ya Maliki santrinya di Indonesia hampir jadi semuanya. Ada beberapa para ulama para ulama Timur Tengah itu ada setiap bulan sekali dalam satu tahun mereka itu mengadakan rihla Artinya belajar itu berhenti, libur. Para ulama ini jalan-jalan, jalan-jalan nyantai gitu. Ada beberapa, ada enam ulama orang tua kami. Di antaranya Buya Maliki ini, sama ada ada Se, Se Ali Awas orang tua kami. Ini juga termasuk ulama-ulama ulama besar. Lah beliau itu nyampe waktu asar, sholat ada di masjid. Nyampe waktu asar, sholat ada di mas di masjid. Seisa Awas ini temennya Buya Maliki ini orang yang paling apa? Paling semangat untuk mengingatkan orang jika tidak melakukan sunnah-sunnah Nabi. Mau banyak orang, nggak ada orang. Kalau ada orang melanggar sunnah Nabi, pasti diingatkan. Hmm, ini tak tahunya orang tua kami lagi sholat yang jadi imam adalah Syekh Ali tadi itu jadi imam yang jadi makmum adalah ulama-ulama yang lainnya itu plus ada tukang bengkel. Hmm. Tukang bengkel sholat imam kepada beli beliau. Namanya tukang bengkel. Sholat pakai kaos kutungan itu orang tua kami. <laughs> kaos pakai kutungan, celananya ya agak setengah sobek gitu kan gitu bapak ibu ya kotor semuanya kumel gitu. Ya tangannya yang namanya orang bengkel kan gitu bapak ibu. Nah selesai sholat Imam Ali Awas tadi itu nengok ini orang sholat kok seenaknya gini kan selesai pikir eh pulan sini kamu ada apa sih gitu inti tadi sholat ah, itu, iya inti sholat kok enak pisan gitu pakai celana kayak gitu pakai kudungan wong saya yang pakai kayak gini aja belum tentu diterima oleh Allah gimana model sholat kamu kayak gitu kata kata sealinya ini tiba-tiba ini orang jawab pasti diterima oleh Allah Kaget ini kiai ini, ulama ini. Oh, kok bisa diterima? Ibarat gini wahai ulama. Wah, diceramahin ulamanya ini. <laughs> Ibarat gini wahai ulama, ada apa? Kalau saya punya uang seratus ribu, pecahan dari sepuluh ribu, ya kan? Ya, punya uang 100 ribu tapi pecahan dari sepuluh ribu, jadi jumlahnya sepuluh. Salah satu dari sepuluh ribu itu ada yang lecet ada yang kumel. Kira-kira kalau tak tuker ke orang, bakal diterima enggak? Ya, ngelihat dulu. Kalau orangnya dermawan, baik, ya diterima. Lah Allah kurang dermawan bagaimana dengan orang ini? <laughs> Dijawab gitu orang tua kami. Oh iya bener inti <laughs> katanya. Maksudnya apa? Seali awas apa? Khof. Iya kan? Seali awas khof. Khaf apa? Aku pakai baju kayak gini belum tentu diterima. Ente kok asal-asalan. Ya kan? Lah sama beliau dijawab roja. Pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Allah maha dermawan. Allah maha baik. Ya sudah selesai orang tua kami. Jadi ibadah itu kayak gitu Bapak Ibu. Ya, ibadah itu ada ada rasa takutnya juga, ada rasa harap, mengharap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Cukup? Ada lagi ini? Satu lagi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, terima kasih atas waktunya. Ah, yang pertama, ah, ketika tadi berbicara tentang menangis, terkadang ada orang yang memang sulit untuk menangis, ya. Tapi memang hatinya terenyuh. Apakah hati itu bisa disebut menangis atau tidak? Yang kedua, ketika kita menghadiri pengajian di majlis ta'lim seperti ini, masuk masjid, Terkadang juga kita lupa untuk niat itikaf di masjid. Ketika kita lupa apakah kita sudah duduk di masjid ini sudah termasuk itikaf atau belum. Yang ketiga mohon info untuk uh, santri cilik ya, santri kecil di Al-Barjah di sana seperti apa. Baik. Dan per bulan biayanya berapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang pertama adalah apakah hati bisa menangis, Pak Ustadz? air mata itu akan menetes berangkat dari hati yang teren, terenyuh. Iya kan? Hati kita sedih, ingat dosa, maka air mata ini akan meneh, menetes. Jadi memang hati dulu. Hati dulu. Kalau air mata dulu, itu bisa air mata bohong. Iya kan? Ada orang, mohon maaf Bapak Ibu, ada katanya orang Cina itu kalau kalau mati asal bisa nangis saja dikasih uang ya. Ya ada nggak itu? <laughs> Lah kalau kayak gitu kan berarti tangis bohongan itu orang tua kami. Jadi tangis itu memang Bapak Ibu berangkat dari hati yang terenyuh dulu. Hatinya kena tersentuh ya Allah. Diantemi tadi urusan dosa-dosa terus akhirnya inget. Aku pernah melanggar Allah, pernah ini, pernah itu, pernah itu. Hatinya terus itu yang ngomong di dalam hatinya itu. Bisikan-bisikan nuraninya tadi ngingetin, kamu pernah ini, pernah ini, pernah itu. Akhirnya nggak terasa air matanya menih, menetes. Nah, jadi memang hati berangkat dari hati dulu, terenyuh, terbawa, ya, terharu, barulah saat itu muncullah bentuk dohir, yaitu air mata mene, menetes, ya. Karena kalau kalau nggak berangkat dari hati dulu, itu bisa jadi nanti tangisan-tangisan bohong, bohongan. Makanya hakikatnya itu bukan di saat banyak orang gini. Banyak orang kayak gini belajar nangis, tapi hakikatnya nanti kalau pulang di kamar kita yang sendirian itu loh, itu loh hakikatnya itu. Kalau di kamar kita bisa nangis, ya berarti kita benar. Hmm, ini ya, itu orang tua kami. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang kedua apa tadi? Etikat. Oh iya, memang orang tua kami ini banyak orang lupa, ya. Kalau sudah masuk masjid lupa itikaf. Nah, Lah, duduk berlama-lama seperti itu bagaimana Pak Ustadz? kan gitu karena nggak niat itikaf ya nggak dapat pahala iti, itikaf tapi kalau inget langsung saja niat itikaf ya andai kan sudah lumuk duduk satu jam ya Allah lupa nggak niat itikaf ya sudah diam-diam niat di dalam hati niat iti, itikaf diam semuanya lupa kayaknya ya <laughs> diam semuanya ini orang tua kami ya sudah niat dalam hati kalau kayak gitu makanya bapak ibu sampai ulama mengatakan kalau perlu itikaf dijadikan nadar hmm, kalau itikaf dijadikan nadar maka hukumnya wa, wajib. Demi Allah setiap saya masuk ke masjid saya akan niat itikaf. Wah, kalau kayak gitu pasti ingat Bapak Ibu. Iya kan? Jadi dijadikan itikaf itu bukan sunnah lagi tapi wajib dengan dia berna, bernadar. Demi Allah, ya ah, setiap aku masuk masjid saya harus niat itikaf berarti itikafnya menjadi wa, wajib biar nggak lu nggak lupa. Jadi intinya orang tua kami kalau lupa Bapak Ibu berarti ya di saat ingat cepat niat iti itikaf biar dapat paha pahala, pahala, pahala. Duduk di masjidnya ini biar dah dapat. Adapun itikaf dalam madhab Syafi'i itu Bapak Ibu gampang. Itikaf dalam madhab Syafi'i itu orang tua kami duduk sejenak, duduk sejenak lebih lama daripada paling sedikitnya tumak nina itu dikatakan sudah cukup itikaf dari madhab syafi'i. Tapi kalau madhab Imam Abu Hanifah enggak. Madhab Imam Abu Hanifah harus nginep sehari semalam. Ada yang harus didahului puasa Imam Ahmad bin ambal, Harus didahului puasa. Dan harus di masjid yang dipakai Jumatan. Ini ulama-ulama lain. Tapi kalau ulama kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Duduk kamu lebih lama daripada tumak nina. Itu sudah dikatakan itikaf. Asal kamu niat itikaf. Makanya paling gampang paling gampang orang tua kami. Makanya yang lupa cepat niat ikti, itikaf biar dapat paha, pahala. Wallahu a'lam bisawab. Cukup. Yang kedua, yang ketiga. Santri ya. Santri di Al-Bahja itu orang tua kami, santri kecil. Memang ada santri tahfid, santri tahfid, santri kecil-kecil minimal usia 7 tahun maksimal 13 tahun yang untuk hafal Al-Quran. Tapi kalau santri reguler, santri biasanya itu memang ya usia SM, SMP. Tidak dipungut biaya apapun. Enggak dipungut biaya apapun kecuali urusan pribadi dia. Sudah. ya enggak dipungut biaya apapun. Biaya makan. Alhamdulillah dicukupi oleh guru kami. ya Dicukupi semuanya. Ada yang ngasih makan, ada makannya sehari tiga kali alhamdulillah gemuk-gemuk lagi <laughs> ya alhamdulillah berkah orang tua kami dan tidak dipungut biaya maka karena tidak dipungut biaya tolong kalau ngirim jangan yang beler <laughs> sudah sudah nggak dipungut biaya bapak ibu ketemu santrinya mokong-mokong bapak ibu <laughs> coba bapak ibu kalau punya anak yang cerdas taruh pondok Ya, biasanya pondok itu alternatif terakhir yang bebel itu taruh pondok. Ini kiainya sumpek terus ini Bapak Ibu. <laughs> Iya kan? Coba yang pinter itu kenapa gak dipondokin? Itu harusnya yang pinter dipondokin biar cepat ya. Jadi <laughs> yang susah ini dipondokin Bapak Ibu akhirnya waduh dibikin capek terus gurunya ini orang tua kami. Lah, ini kebetulan kami ini Bapak Ibu, kami ini termasuk santri awal Buya saya itu orang tua kami. Saya itu dengan Buya bergabung 2006. Waktu itu masih ngontrak rumah. Ngontrak rumah, ngontrak rumah satu, ngontrak rumah satu, separuh e, ruang tamu ke dapur khusus putri, ruang tam, e, ruang tengah ke dapur khusus putri, ruang tengah ke depan itu khusus putra. <laughs> Jadi batasnya putra putri itu ruang tengah waktu itu karena satu rumah yang dikontrak oleh beliau. Saat itu santri Bapak Ibu ada santri ada sebelasan lah. Ada sebelasan saat itu putra lima, eh, putrinya enam. Oh, enak putranya enam itu Bapak Ibu. Itu ngontrak satu rumah dan alhamdulillah enamnya itu hilang semuanya tinggal dua saya sama teman saya. <laughs> Memang beliau itu masya Allah pendidikannya orang tua kami. Alhamdulillah ya sampai sekarang sampai ya sampai beliau bangun sampai apa sampai sekarang banyak alhamdulillah sudah ada cabang Al Bahja 2. Kebetulan kami ya suruh ngontrol di Al Bahja 2, Al Bahja 2. Al Bahja 2 itu kalau dari Buya itu kan di Sumber ya kan Sendang Sumber Cirebon. Kalau kami di Gunung Jati, Buyut Gunung Jati, dekat Sunan Gunung Jati. Jadi kalau dari pesantrennya Buya ke Al-Baja 2 itu 45 menit perjalanan orang tua kami. Lah Al-Baja 2 itu orang tua kami biasanya santri-santri yang awal. Jadi santri sebelum masuk, santri yang gede ya, usia SMP, sebelum masuk ke pusat, ke Al-Baja 1, ke Buya Yahya, itu digodok di Al-Baja 2 dulu. Digodok apa? Ilmu, nahwu, sorob, dan bahasa Arabnya. Sehingga kalau sudah ke Al-Bajah 1 bahasa Arabnya, nahu sorobnya sudah jalan. Karena di Al-Bajah 1 ngomongnya bahasa Arab. Dan beliau itu Buya ngajar selalu pakai bahasa Arab. Ya, jadi kalau dari nol bukan di Al-Bajah 1, yang dari nol itu di Al-Bajah 2, kecuali anak-anak ke kecil tadi yang tahfid tadi karena tahfid itu bukan program-program beda itu adalah khusus ngafal Al-Qur'an Al tapi intinya adalah yang ingin mondokkan tolong anak yang cerdas itu biar cepat ya cepat jadi. Karena memang benar Bapak Ibu syaratnya mencari ilmu itu termasuk di antara adalah cerdas. Kalau sudah cerdas itu anaknya cepat itu orang tua kami. Hafal-hafalnya cepat nggak perlu dijemur. <laughs> Ini ada orang ini dijemur dulu baru hafalan nyambung. Ada orang tua kami. <laughs> ada kelasnya nggak tahu tapi insya Allah bukan kelas anaknya ibu-ibu Tanggerang itu ya anaknya ibu-ibu Tanggerang masya Allah cerdas-cerdas orang tua kami ya baik ini saja wallahu a'lam bisawab nanti lebih lanjutnya ke tim sini tim dakwah al baca Tangerang untuk lebih apa jelasnya tentang cara masuk ke sana bagaimana orang tua kami jumlah semuanya total santri itu kalau di pusat eh, di al baca itu hampir 300-an kalau di al baca 2 hanya baru, baru 50 saja baru 50 orang orang tua kami karena memang itu 50 ditelateni benar kalau sudah sudah jadi ya dikirim ke pu, ke pusat. Baik ini saja wallahu a'lam bisawab. Cukup insyaallah. Cukup Baik kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Allahumma arhamna wa la tu'adzibna Wa angsurna wa la tahdulna Wa aafina wa la tumritna Wa akrimna wa la tuhinna Wa athirna wa la tu'thir alina Innaka ala kulli syain qadir Allahumma ya Allah Ya Allah Ya Allah Cintailah kami semuanya Ya Allah Muliakan kami semuanya ya Allah. Siapapun yang duduk di tempat ini ya Allah cintai kami semuanya. Yang duduk di tempat ini ya Allah muliakan semuanya. Yang duduk di tempat ini yang mendengarkan suara ini ya Allah ridailah mereka semuanya ya Allah. Sungguh ya Allah tidak ada yang bisa mengantarkan kami duduk di tempat ini kecuali kami rindu ridhomu. Yang mengantarkan kami duduk di tempat ini kami rindu pengampunanmu. Maka ampunilah kami semuanya ya Allah. Allah Ampunilah kami semuanya ya Allah Ampunilah kami semuanya ya Allah Engkau lebih ngerti keberadaan kami ya Allah Engkau lebih tahu keberadaan kami ya Allah Kami kaya apa engkau lebih tahu Mulut ini dipakai apa engkau lebih tahu ya Allah Mata ini sering dipakai apa engkau lebih tahu ya Allah Anggota tubuh ini sering dipakai apa engkau lebih tahu ya Allah Akan tapi yang jelas ya Allah kami yakin ya Allah banyak dosa yang kami lakukan ya Allah Banyak keteledoran yang kami lakukan ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dan jadikan kami semuanya ya Allah orang-orang yang lembut hatinya ya Allah. Orang-orang yang lembut hatinya ya Allah. Di saat pernah berbuat salah cepat mengadu, nangis, minta maaf kepadamu ya Allah. Jadikan kami semuanya orang yang hatinya lembut, mudah terenyuh, minta maaf di saat kami pernah melakukan dosa ya Allah. Jangan sampai kau jadikan hati kami keras ya Allah Hati yang tidak pernah terenyuh di saat kami melanggarmu Badar pelanggaranmu itu ya Allah menjadikan kau murka Dan tidak ada murkamu ya Allah kecuali di nerakamu ya Allah Maka sungguh kami takut nerakamu ya Allah Kami takut nerakamu ya Allah Kami takut nerakamu ya Allah Nerakamu yang mengerikan ya Allah Sampai disebutkan ya Allah paling seringannya siksaan neraka ya Allah jika ada seorang hamba menginjakkan kakinya ke lantai neraka yang ringan maka sungguh saat itu bun-bunnya akan mendidih ya Allah maka kami takut nerakamu walaupun neraka yang paling ringan maka ampunilah dosa kami ya Allah ampunilah dosa kami ya Allah ampunilah dosa kami ya Allah jadikan kami semuanya ahli surgamu ahli surgamu ahli surgamu ya Allah Yang duduk di tempat ini jadikan mereka semuanya ahli surgamu ya Allah Kumpulkan kami kelak bersama kekasih Nabi Muhammad ya Allah Kumpulkan kami kelak bersama kekasih Nabi Muhammad ya Allah Ya Allah keluarga kami ya Allah ampunilah dosanya Istri kami ampunilah dosanya Suami kami ampunilah dosanya Anak-anak kami ampunilah dosanya Siapapun dari keluarga kami ampunilah dosanya Guru-guru kami pembimbing-pembimbing kami ya Allah ampunilah dosanya Ampun ampunilah dosanya ya Allah ampunilah dosanya ya Allah ya Allah ya Allah kabulkan doa-doa kami ya Allah Kabulkan hajah hajah kami ya Allah Kabulkan doa-doa kami ya Allah Kabulkan hajah hajah kami ya Allah Hajat kami sangat banyak Kau lebih tahu Kabulkan, kabulkan, kabulkan Ya Allah Khususnya Ya Allah hajat hati yang bersih Ya Allah Hati yang lembut Ya Allah Kabulkan, kabulkan Ya Allah Ya Allah air mata ini jarang menetes Ya Allah kami jarang nangis kepadamu Ya Allah Kekasihmu Nabi Muhammad mengingatkan yang jarang nangis khawatir susah di hari kiamat. Maka jadikan kami semuanya ya Allah orang yang mudah menangis ya Allah di saat melanggarmu ya Allah. Jadikan kami ya Allah orang yang mudah menangis di saat ingat dosa. Jadikan kami orang ya Allah yang mudah menangis di saat terjerumus dosa. Jadikan kami orang yang menangis di saat membaca Al-Qur'an. Jadikan kami orang yang menangis di saat berzikir kepadamu. Jadikan kami orang yang menangis di saat solat ya Allah. Di saat solat, solat, solat. Dan di saat kami bangun malam ya Allah. Jadikan kami orang yang bermurah dalam urusan air mata ya Allah. Bermurah dalam urusan air mata ya Allah. Kami takut ya Allah. Kami takut ya Allah. Nanti kami susah dari kiamat ya Allah. Dan jadikan pula ya Allah. Mata kami kau jaga dari melihat yang haram. Jagalah mata kami ya Allah dari melihat yang haram. Jagalah anggota tubuh kami dari berbuat yang haram haram. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami ya Allah keturunan yang soleh soleha. Wujudkan keindahan di dalam rumah tangga kami ya Allah. Jadikan kami para suami semakin hari mencintai istri kami karenamu ya Allah. Semakin hari mencintai istri kami karenamu, karenamu, karenamu. Begitu juga kami ya Allah para istri ya Allah. Jadikan kami para istri yang semakin hari mencintai suami kami karenamu ya Allah. Mencintai suami kami karenamu ya Allah. Mencintai suami kami karenamu ya Allah. Ya Allah wujud Kuatkan keindahan di dalam rumah tangga kami ya Allah. Beri keberkahan anak-anak yang soleh soleha di dalam rumah tangga kami ya Allah. Anak-anak yang soleh soleha di dalam rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah panjangkanlah umur kami dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Panjangkanlah umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat dan kelak ya Allah di saat kau hendak ingin mencabut nyawa kami ya Allah. Tentu siapapun yang duduk di tempat ini mendengarkan suara ini pada waktunya pasti bakal mati ya Allah. Akan tapi kami mohon kepadamu ya Allah. Jika detik-detik engkau akan menjebuk, menjam, menyambut nyawa kami ya Allah. Ya Allah, jika detik-detik itu nyampe, Ya Allah, engkau akan mencabut nyawa kami. Ya Allah, maka kami mohon cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman. Cabutlah nyawa kami ya Allah dalam keadaan kami ngaji seperti ini ya Allah. Cabutlah nyawa kami ya Allah di saat kami lagi sholat. Cabutlah nyawa kami ya Allah di saat kami lagi zikir kepadamu ya Allah. Dan mohon ya Allah jangan kau cabut nyawa kami di saat kami lalai darimu ya Allah.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 Jangan lupa selalu didoakan kami wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran kesiran kami ucapkan kepada guru kami kepada guru kita semua Al-Mukarram ustaz Saf Abu Hanifah. Mudah-mudahan apa yang kita dapat ilmu pada kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk kita untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita untuk di akhirat kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.